Yang mana tauhid ini adalah urusan yang sangat penting. Karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul-rasulnya. Dan karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Karena tauhid ini pula Allah subhanahu wa ta'ala atau dengan tauhid ini pula Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui mana wali-walinya dan mana musuh-musuhnya dan berbagai macam fawaid daripada tauhid dan tujuan daripada Islam dan intinya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu sebelum kita mengenal tauhid kita harus mengetahui bahwa pada dasarnya pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini tidak hanya tidak untuk bermain-main tapi untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menurunkan, mengutus pada mereka Rasul atau para Rasul untuk mengajarkan, menyampaikan wahyu Allah kepada mereka. Dan Rasul yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengajarkan kepada umat tauhid maka lahirlah generasi-generasi yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka telah menaklukkan hati-hati manusia sebelum mereka menaklukkan negeri-negeri manusia itu. Ya, fatahul qulub. Mereka membuka menaklukkan hati-hati manusia dengan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu maka akan tertakluk pula negeri daratan yang mereka berada di atasnya. Kemudian setelah itu melihat keberhasilan umat Islam di zaman sahabat Rasulullah SAW yang telah menguasai sebagian besar dari belahan bumi pada saat itu maka mereka pun musuh-musuh Allah mulai membuat perencanaan untuk menghancurkan Islam. Kemudian terjadilah perang demi perang, pertempuran demi pertempuran. Namun kenyataannya dalam pertempuran fisik kaum muslimin selalu memperoleh kemenangan. Akhirnya mereka mulai dengan jalan yang lain. Yaitu dengan peperangan di dalam melawan umat Islam dan memasukkan pikiran-pikiran, aliran-aliran, ajaran-ajaran yang sesat. Bersamaan dengan lemahnya ilmu, maka muncullah pada saat itu gejala penyimpangan dari ajaran yang sebenarnya. Yang mana disebutkan dan disimpulkan oleh para ulama bahkan sampai saat ini termasuk di sini saya akan bacakan uh, keterangan Syekh Saleh bin Al Fauzan Syekh Saleh bin Fauzan telah menyimpulkan tentang sebab-sebab terjadinya penyimpangan di dalam akidah. Sebab-sebab terjadinya penyimpangan di dalam akidah pada umat ini yang disimpulkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kata beliau, wal inhirafu 'anil aqidati sahihati lahu asbabun tajibu ma'rifatuha wa ilajuha wa min aham wa min ahammiha yang pertama, al-inhiraf anil akidah. Bahwa terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam agama ini. Penyimpangan-penyimpangan dalam akidah yang benar. Kepada akidah yang batin Itu karena beberapa sebab. Yang harus diketahui oleh setiap orang mukmin, oleh setiap orang beriman, untuk kita mengetahui apa penyebabnya. Lalu kita pun mencari jalan keluarnya untuk mengembalikan umat ini kepada akidah yang benar. Di antara sebabnya adalah yang paling penting yang pertama. Sebab-sebab penyimpangan dalam akidah. Larinya manusia dari akidah yang benar, yang pertama karena al-jahlu bil aqidati sahihati. Karena kebodohan ketidaktahuan akan akidah yang benar, akidah sahih. Bisabab al-i'radi an ta'allumiha wa ta'limiha. Yang disebabkan kejahilan itu disebabkan karena i'rad, berpaling dari mempelajari akidah yang benar ini dan berpaling dari mengajarkan akidah yang benar ini maka terjadilah penyimpangan atau bisa jadi ini masih dalam nomor satu. Poin yang pertama. Aukillatil ihtimami wal inayati biha. Karena sedikitnya perhatian. Sedikitnya perhatian dari umat ini terhadap akidah yang benar. Sehingga terjadi penyimpangan dalam akidah ini. Hatta yansya'ajilun la ya'rifu tilqal akidati. Karena kejahilan tadi, atau karena kelalaian tadi, tidak mau belajar dan tidak mau mengajarkan. Juga karena tidak memperhatikan akidah ini yang benar, maka muncullah generasi yang mereka tidak mengerti tentang akidah yang benar itu. Wala ya'rifu ma yukhalifuha wa yudadduha. Dan mereka tidak mengetahui mana hal-hal yang menyalahi akidah-akidah yang sahih tersebut. Fayatakidu al-haqqa karena ketidaktahuan tadi, karena muncul generasi yang demikian, yang tidak paham akidah yang benar, maka mereka pun mengetahui uh, eh, beritikot yang, yang hak itu sebagai satu yang batil wal batila haqqa dan yang batil mereka itikot bahwa hal itu adalah haqqa ada itu benar jadi karena ketidakpahaman kepada akidah maka timbul generasi yang menganggap yang benar itu salah, yang salah itu adalah benar. Sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan innama tunqadhu ural Islam urwasan urwasan idza nasha'a fil islami man la ya'rifu al jahiliyata. Sesungguhnya tali ikatan Islam yang kuat itu hanya bisa terlepas satu demi satu. Apabila tumbuh di dalam Islam ini. Manusia, generasi yang mereka tidak mengerti tentang jahiliyah. Jadi tidak tahu mana jahiliyah, mana Islam, maka di situ akan akan muncul akan terputuslah Islam ini satu persatu, terlepas dari ikatannya. Kalau lahir generasi yang tidak tahu mana Islam, mana jahil, jahiliyah. Ini yang dimaksud oleh beliau. Oleh karena itu penting mengetahui akidah yang benar sehingga kita mengetahui mana akidah-akidah yang yang batil. Kemudian yang kedua, terjadi penyimpangan dalam akidah disebabkan at-ta'assub, fanatik. Fanatik buta Lima alaihil aba wal ajdad. Fanatik dengan apa-apa yang ada. Atau yang mana orang tua-orang tua dan nenek moyang-nenek moyang berada di atasnya. Jadi fanatik kepada apa-apa yang kita lihat dari orang tua-orang tua kita. Atau dari nenek moyang kita. Kita fanatik terhadap ajaran-ajaran mereka itu. wa tamassuku bihi wa in kana batilan. Dan begitu berpegang teguhnya kepada apa-apa yang dipegang teguhi oleh oleh, oleh nenek moyang, walaupun hal itu adalah batil. Watarku khalafahu dan meninggalkan setiap yang menyalahi apa-apa yang dipegangi oleh orang tua orang tua oleh ayah-ayah kita wa in kana Walaupun yang ditinggalkan, walaupun yang menyalahi apa-apa yang dipegang teguhi oleh orang tua-orang tua kita itu adalah benar. Dan kita tinggalkan. Karena apa? Menyalahi. Menyalahi tuntutan, tuntunan orang tua. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Surat Al-Baqarah ayat 170. Allah berfirman, Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah kamu sekalian kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Qalu mereka berkata, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, bahkan kami mengikuti apa-apa yang kami dapatkan orang tua orang tua kami berada di atasnya Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna wa la yahtadun. Kata Allah. Dan apakah mereka masih tetap mau berpegang kepada hal itu yang di, yang dipegang yang didapat dari orang tua orang tua mereka? Walaupun orang tua orang tua mereka itu, walaupun nenek moyang mereka itu layak ya'qiluna syai'an. Tidak mengetahui, tidak berpikir sesuatu. Wa tadun Dan walaupun mereka tidak berada di atas petunjuk, pertanyaan. Apakah mereka masih fanatik? Apakah mereka masih tetap pegang prinsip bahwa mereka ber, tetap berpegang pada ajaran-ajaran ayah-ayah dan nenek-nenek mereka dan kakek-kakek mereka? Walaupun orang-orang itu tidak berada di atas kebenaran. Ini penyebab yang kedua. Yang ketiga, at-taqlidul a'ma. Terjadinya Taklid akma. Ya, taklid arti taklid yaitu mengambil satu perkataan atau berpegang teguh pada satu perkataan atau satu pendapat dengan tanpa mengetahui dari mana sumbernya atau dengan tanpa mengetahui apa dalilnya. Jadi at-taklidul a'ma. Bertaklid a'ma. Mengikuti dengan buta. Bi'akhdi akwalin nasi fil aqidah. Dengan mengambil perkataan-perkataan manusia di dalam masalah akidah min ghairi ma'rifati daliliha dengan tanpa mengetahui mana dalilnya. Di kala perkataan itu Ya, mereka mendengar ada perkataan manusia tentang akidah, mereka pun mengambilnya tanpa mau tahu dari mana dalilnya. Ya. Wa ma'rifati madasihatiha dan tanpa mengeta mau mengetahui tentang uh, benarnya akidah tersebut, benarnya perkataan tersebut, kama huwal waqi' minal firqil mukhalifah sebagaimana yang terjadi dari kelompok-kelompok yang menyalahi ahlus sunnah wal jamaah min jahmiyatin seperti Jahmiyah wa Mu'tazilah atau Mu'tazilah wa ghairihim atau yang lainnya haitu qalladu man qablahum min a'immatid dhullal min a'immatid dhalal di mana banyak ya di antara manusia yang mereka itu hanya mengikuti mentaklid buta ya dari imam-imam yang sesat. Fadallu, maka mereka pun tersesat. Wanharafu anil i'tiqadis sahih. Dan mereka pun menyimpang dari i'tiqad yang benar. Yang, yang keempat, sebab yang keempat. Al-ghuluwu fil awliya'i was salihin. Ghuluw. Berlebih-lebihan terhadap para wali, wali atau dan orang-orang soleh. Jadi karena ada apa? Sikap berlebih-lebihan, hulu kepada orang-orang soleh, para wali-wali. Waraf'uhum fawqa manzilatihim. Karena sikap hulu ini tadi, maka orang-orang soleh itu pun diangkat, ditinggikan melebihi tempat-tempat mereka, melebihi kedudukan-kedudukan mereka yang semestinya. Ya, bihaitu yu'taqadu fihi ma la yaqdiru alaihi illallah. Di antaranya mereka beritikad, mereka percaya ya terhadap orang-orang saleh wali-wali itu sesuatu ha? bahwa orang-orang soleh itu bisa mampu melaksanakan sesuatu yang pada dasarnya sesuatu itu tidak bisa dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini min jalbin naf'i wa dzurri seperti beriktikad bahwa sebagian atau orang-orang soleh itu bisa memberikan manfaat atau bisa mencegah satu kemudaratan wa ittikhadhihim wasa'id bainallahi wa bain khalqih lalu mereka pun dijadikan jadi orang-orang soleh itu dijadikan sebagai perantara-perantara antara Allah dan hamba-hambanya. Antara Allah dan mereka para pengagum dan mereka orang-orang yang hulu kepada orang-orang soleh tersebut. <clears throat> Hatta yu'awwala al-amru ila ibadatihim yang mana akibat daripada perbuatan ini menjemuskan mereka kepada beribadah terhadap orang-orang soleh itu menyeret mereka untuk apa? Beribadah kepada orang-orang soleh itu min dunillah. Jadi selain beribadah pada Allah, beribadah pada orang-orang soleh itu pula. Wattaqarrubu ila adr ila adrihatihim bidzabaih. Dan mereka mendekatkan diri mereka kepada orang-orang soleh itu dengan mendatangi kuburan-kuburan orang soleh. Ya, bidzabaih yang membawa binatang-binatang korban, wanuzur dan bernadar, wadua atau berminta berseru kepada mereka, wal tapi dan minta pertolongan kepada mereka untuk melepaskan dari suatu kesulitan, wal bil madad dan minta bantuan atau meminta bala bantuan kepada para orang-orang soleh tersebut kama hasolamin min fi hakis solehin, sebagaimana yang telah terjadi terhadap kaum Nuh sebagaimana yang telah terjadi pada kaum Nuh tatkala mereka meminta-minta kepada orang-orang saleh yang mana Allah gambarkan hal ini di dalam surat eh, surat Nuh ayat yang ke-23 lalu mereka berkata ya kaum Nuh ini la tadarunna alihatakum jangan kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu sekalian. Wala tadarunna waddan, wala suwa'a. Dan jangan pula kalian meninggalkan waddan, wad nama orang-orang soleh ini. Wad, wala suwa'a, suwa, wala yahuta, wa ya'uqa, wa nasra. Jangan kalian tinggalkan orang-orang itu. Ini nama orang-orang soleh yang hidup di zaman sebelum Nabi Nuh. Itu Waddan, semua Yahud, Ya'ub, Nasr. Jadi akidah atau salah satu penyimpangan yang terjadi pada umat ini sekarang juga sudah terjadi di zamannya umat Nabi Nuh. Sehingga kita melihat di antara umat ini banyak banyak orang-orang yang pergi menyembah kuburan-kuburan Apalagi seperti ini, saat-saat seperti ini. Di bulan Rabiul Awal, bulan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka satu contoh, salah satu contohnya bahwa Anda kalau ke Surabaya mendatangi Masjid Sunan Ampel, Anda akan dapatkan di sana bus yang berpuluh-puluh bus-bus datang dari beberapa kota yang lain hanya untuk me, apa, berziarah ke kuburan Sunan Ampel dengan mereka minta di sana. Ya, walaupun mereka bertingkat-tingkat manusia itu. Yang mendatangi kuburan-kuburan ini bertingkat-tingkat. Yang pertama, di antaranya segolongan manusia datang hanya untuk berziarah murni. Ya. Yang kedua, ada yang datang dengan tujuan untuk berdoa di tempat itu. Dengan beriktikad karena tempat itu lebih uh, mustajab doanya. Jadi kalau doa di situ lebih terkabul. Ini. ini dan ini adalah bid'ah, perbuatan bid'ah. Kemudian yang ketiga, di antara mereka ada yang datang memang betul-betul terjerumus dalam syirik yang besar, yaitu untuk melaporkan hajat-hajat mereka kesulitan-kesulitan mereka kepada sang sunan ini tadi. Inilah yang namanya menyembah berseru kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang telah diharamkan oleh Allah di atas lisan para rasul-rasul Allah. Ini sebabnya adalah hulu. Maka hati-hati sikap hulu kepada orang soleh atau wali-wali. Ya. Ini Wa kama huwa al-hasilu min ubadil kubur al-yawm. Kata Syekh Fauzan, sebagaimana pula apa yang terjadi pada para penyembah-penyembah kuburan al-yawma ya di saat ini, di zaman ini fi katsirin minal amsar yang di mana di, dalam, di banyak negeri kaum muslimin. Ini karena al-ghulu. Kemudian yang kelima, al-ghaflatu. Salah satu penyebab penyimpangan dalam akidah yaitu al-ghaflatu lalai antadabburi ayatillah kauniyati lalai dari bertadabbur membaca biar memahami makna ayat-ayat Allah ya baik al-kauniyah baik membaca alam semesta ini atau ayat al-Qur'aniyah atau juga membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi lalai dari bertadabur kepada ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat Allah itu, jadi tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah ada dua macam. Ada kauniyah dan ada Quraniyah. Kauniyah itu alam semesta ini. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ardi ayatun lil muqinin dan di bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kamu sekalian juga ada terdapat tanda-tanda kebesaran Allah apalah tubsirun. Tidaklah tidakkah kalian melihatnya? Ya. Disebutkan tentang uh, yakni ada satu asar ada satu asar yang menyebutkan tentang semestinya seorang muslim yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala sudah sepatutnya dia memiliki empat waktu setiap hari. Ya. Yang bagi li muslimin ayakuna lahu arba'u arba'u sa'atin fil yaumi. Sepatutnya bagi seorang muslim mempunyai empat waktu setiap hari. Yang pertama, ساعة yunati fiha rabbuhu rabbahu hendaknya mereka punya waktu saat pada setiap hari untuk mereka itu berdialog mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yunati fiha rabbahu ya dan ini adalah waktu-waktu salat waktu-waktu berzikir waktu-waktu mengingat Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang kedua, wasa'atun. Wasa, wasa'atun. Yuhasibu fiha nafsahu. Dan hendaknya ada juga satu saat yang dia itu menghitung-hitung dirinya. Wasa'atun yunaji fi uh, yuhasibu fiha nafsahu. Jadi ada semestinya ada bagi waktu untuk menghitung dosanya, menghitung amal-amalannya yang dia lakukan. Yang ketiga, wasa'atun yufakkiru fiha ayatillah. Hendaknya dia memiliki waktu dalam sehari itu untuk memikirkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang keempat, wasa'atun yakhruju fiha li mat'amihi wa masyrabihi. Dan hendaknya dia juga punya waktu untuk dia keluar mencari makan dan minumnya. Jadi inilah empat waktu yang hendaknya dimiliki oleh setiap muslim. Ya. Pada setiap hari. Saat waktu-waktu untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan kita itu lapang. Baik yang kaya maupun yang miskin, karena pada dasarnya manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keluhan-keluhannya. Kemudian saat yang dia keluar yang yang dia untuk menghitung-hitung dirinya, amalannya, dosa-dosanya. Ya. Atau hal-hal yang dia remehkan dalam ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan atau saat untuk dia keluar Eh, untuk memikirkan ayat-ayat Allah, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam dirinya ataupun yang ada di alam semesta ini. Ya, dan hendaknya dia memiliki waktu untuk dia keluar mencari nafkah, mencari makan dan minum untuk anak dan istrinya. Karena itu adalah merupakan tanggung jawab bagi setiap orang yang diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ghafl an tadabbur al-ayatil kauniyah wa ayatil quraniyah wal inbihari bi muqayatil hadaratil madiyah. Lalu mereka pun terjerumus dalam kekaguman mereka terhadap apa-apa yang disumbangkan oleh al-hadarah, oleh kemajuan-kemajuan materialistis. Ya, kita melihat kemajuan-kemajuan yang ada, yang kita capai ini, yang dicapai sekarang. Ini membuat manusia lalai dari membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tergiur dengan kemajuan-kemajuan ini. Ya. Hatta dhannu annaha min maqduril bashar. Yang mana mereka karena kekagumannya terhadap apa yang eh, hal-hal ini tadi, kemajuan-kemajuan itu, mereka pun mengira bahwasanya kemajuan-kemajuan itu adalah semata-mata dari kemampuan manusia. Ya, wahdahu. Mata-mata kemampuan manusia saja. Fasaru yu'adzimuna Maka mereka pun terkagum-kagum kepada manusia itu sendiri. Terkagum-kagum kepada orang-orang yang menemukan alat-alat dan kemajuan-kemajuan ini. Wa yudrifuna hadhil mu'tayat ila majhudihi. Dan mereka pun mengibokahkan, menisbatkan kemajuan-kemajuan ini bukan lagi kepada Allah ini satu nikmat dari Allah Swt. Tapi ini hanya betul-betul e, tulen dari hasil usaha manusia sendiri. Ya, hal ini telah ditentuk di dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala menciptakan tentang korun di mana dia mengatakan bahwa dia diberikan harta benda itu ya yang sedemikian banyaknya yang mana kunci dari gudang-gudang hartanya korun itu dibawa oleh unta-unta yang mempunyai kekuatan yang yang besar. Kuncinya saja dibawa oleh unta-unta yang mempunyai kekuat, kekuatan. Dia mengatakan apa? Korun. Setelah dengan melihat harta yang dia miliki itu. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku dapat ini karena ilmu aku. Karena karena ilmu aku. Ini menyebabkan penyimpang, penyimpangan. Jadi kita melihat juga manusia-manusia penyembah ilmu pengetahuan. Banyak. Bahkan di antara umat ini banyak yang betul-betul mengagum-agumi ilmu pengetahuan itu sehingga menepis yang yang lainnya. Ya lalu timbullah aliran bukan yang yang sudah dari dahulu timbul yaitu aliran kodaliyah. Jadi manusia mampu untuk mengatur, manusia mampu untuk berbuat, ya, bukan Allah yang menentukan dari depan. Ya karena ini, ini akibat daripada lalai dari mengingat bahwa ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walam tafakkaru wa yanzuru fi 'azamati man aujada hadhil kainat. kalau mereka pun tidak memikirkan dan tidak melihat tentang kebesaran kebesaran man aujada hadhil kainat. Kebesaran Allah yang mengadakan alam semesta ini wa auda'aha hadhil khasa'is al-bahirah dan yang telah memberikan ya yang telah memberikan wa auda'aha hadhil khasa'is al-bahirah wa aujada al-bashar yang mana dia telah yang telah memberikan kehususan-kehususan kepada manusia itu ya untuk mampu berbuat demikian ya dan dia dan lupa lalai dari uh, mereka lupa bahwa saya Allah yang mengadakan manusia ini wa a'tahu al-maqdirah dan dialah yang memberikan kemampuan ala istikhraj hadil khasa'is. Jadi yang, memberi, yang memberikan kemampuan pada manusia untuk mengeluarkan keistimewaan-keistimewaan ke keistimewaan-keistimewaan untuk mengeluarkan hasil-hasil bumi ini yang mana mereka bermanfaat eh, mengambil manfaat darinya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu sekalian dan Allah pula yang menciptakan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan kamu sekalian. Ini dalam surat As-Saffat. Kemudian yang keenam, sebab-sebab penyimpangan dalam akidah yaitu asbah al-baitu fil ghalibi khalian min at-tawjih salim. Rumah seorang muslim menjadi rumah yang kosong dari arahan-arahan agama dari pengarahan-pengarahan yang yang yang baik untuk anak-anak, untuk generasi. Padahal generasi itu anak-anak disebutkan oleh Allah, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrati." Setiap maulud, setiap anak yang lahir itu adalah terlahir alal fitrah di atas fitrahnya. Fa abawahu yuhawidanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi. Au Atau yang menjadikan dia sebagai seorang yang Nasrani. Au Atau menjadikan dia sebagai seorang Majusi. Fal abawani lahuma daurun kabir. Maka kata Syekh bahwa dua orang tua ini mempunyai peranan yang sangat penting fi fi takwimi ittijahi tibil di dalam meluruskan ittijah arah daripada anak ini. Ya. Oleh karena itu kita melihat betul bahwa dengan majunya ilmu pengetahuan seperti ini justru malah dalam rumah tangga kaum muslimin itu juga terjadi kehancuran. Bukan kehancuran fisik, bahkan fisik itu semakin indah di setiap rumah-rumah kaum muslimin. Kemajuan begitu banyak. Namun di balik itu semuanya terdapat bibit-bibit kehancuran yang akan menghancurkan generasi kaum muslimin cepat atau lambat yaitu dengan alat-alat elektronik yang ada di dalam rumah-rumah kaum muslimin yang mana itu merupakan racun-racun yang disebarkan oleh musuh-musuh Allah, Yahud dan Nasara untuk menghancurkan generasi ini dalam waktu yang panjang. Ini. Ya, dan ini banyak kita lihat. Kemudian nanti diterangkan pada kalimat berikutnya ini. Sebab yang ketujuh. Ihjamu wasail ta'limi wal i'lam an adai muhimmatihima. Penyalahgunaan wasail ta'lim alat-alat sarana-sarana untuk mengajarkan sarana-sarana untuk mengumumkan yakni eh, apa ya, sarana informasi itu di, disalahgunakan atau tidak dimanfaatkan untuk kepentingannya yang sebenarnya Ya. Apa di antara kepentingan sebenarnya? Yaitu untuk mengajarkan kepada umat ini hal-hal yang baik. Mengajarkan kepada umat ini akidah yang benar, ibadah yang benar, moral yang benar. Fakat asbahat manahijut ta'lim fil ghalib. La tuli janibad Kata beliau, maka banyak di antara manhaj. Ya, cara-cara ta'lim. Ya, sistem-sistem pengajaran kebanyakan itu telah melalaikan jani batin, melalaikan menyampingkan uh, eh, agama ya ihtimaman kabiran aula tahtamu bi aslan bahkan ya bahkan tidak diperhatikan sama sekali ya di dalam manhaj meletakkan manhaj manhaj pengajaran itu agama disisihkan ya atau diberikan sedikit saja ini wa asbahat wasailul i'lam al-mar'iyatu wal masmu'atu wal maqru'atu fil ghalibi ada tadmirin wa hirab bahkan sarana-sarana untuk eh, apa uh, i'lam sarana-sarana seperti yang bisa dilihat yaitu televisi atau yang bisa didengar yaitu radio atau tip wal makruh yang bisa dibaca seperti koran dan yang lainnya fil ghalibi ada tadmir kebanyakan sudah menjadi alat untuk menghancurkan dan alat untuk inhiraf, untuk menyimpang dari yang yang benar. Ini. Ini diantara sebab-sebab yang didukil atau yang ditulis oleh Syekh Al-Fauzan, eh, Syekh Saleh bin Fauzan, di dalam masalah penyebab penyimpangan dalam akidah. jadi sangat penting. Kemudian uh, beliau mengatakan, kalau sudah demikian, ya, kalau umat, generasi sudah lalai dari ajaran agamanya. Karena sedikitnya perhatian pada ajaran agama atau akidah yang benar, maka mereka pun nantinya akan memperhatikan al-madiyah. Memperhatikan masalah madiyah, masalah materi. Lalu lalai dari agama yang akhirnya mereka karena tergiur oleh eh, oleh eh, materi, materi, materi tadi atau materialistis, maka mereka pun akan rusak akhlaknya, karena yang jelas bahwa bagaimana saya mendapatkan apa yang saya inginkan dengan tidak mengetahui bagaimana cara yang yang benar di dalam mencapai apa yang dia dia inginkan. Lalu timbullah penyimpangan-penyimpangan dalam akhlak, timbullah penyimpangan dalam masalah akidah, ya, maka timbullah generasi yang mereka itu menjadi generasi-generasi yang lemah di hadapan musuh-musuh Allah, di hadapan musuh-musuh kekafiran, ya. Maka jadilah muncullah generasi-generasi yang lemah. Dan ini sudah kita lihat dengan kita saksikan dengan mata kepala sendiri di dalam masyarakat kaum muslimin yang kita hidup bersama mereka pada saat ini. Kemudian jalan keluarnya, ya, yang pertama, untuk kita selamat dari ini semuanya. Jalan keluarnya kata Syekh, yang pertama arruju ila kitabillah azza wa jalla yaitu kembali kepada kitab Allah Al-Quranul Karim. Wa ila sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam dan kembali kepada Al-Qur'an sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Litalaqqi itiqad as-sahih minhuma agar kita mengambil agar kita menggali akidah yang benar itu dari kedua sumber Islam yang asli ini yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama kana salafus salih sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang salaf, para salafus soleh kita yang terdahulu. yastamiduna aqidatahum minhuma. Mereka mengambil, ya, menyandarkan akidah mereka itu kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walan yusliha akhiru hadil ummati illa bima illa ma aslaha awwalaha. Tidak mungkin umat ini akan jadi baik kecuali apabila mereka itu apabila mereka itu diperbaiki oleh sesuatu yang telah memperbaiki generasi sebelum mereka. Apa yang telah memperbaiki generasi sebelum mereka? Yaitu Al-Quran dan Sunnah dan akhlak Islam ini telah memperbaiki generasi pertama. Ya, maka dengan itu pula akan memperbaiki generasi ini. Itu cara satu-satunya hanya itu. Ya, dengan apa-apa yang telah memperbaiki generasi pertama, itulah yang akan memperbaiki generasi terakhir ini. Ikhwani fillah, Kemudian ba'al istilahi ala aqaidil firqin munharifah. Di samping kita ini menggali akidah yang benar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wa ma'adzalik kita juga harus membaca Terutama ini tentunya fardu kifayah bagi orang-orang yang sudah mantap akidahnya. Dengan membaca akidah-akidah kelompok-kelompok yang sesat. Kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah yang benar. Aqaidil firakil munharifah wa ma'rifati syubahihim. Dengan mempelajari akidah-akidah yang uh, syubhat-syubhat yang ada pada akidah-akidah kelompok yang sesat lirraddi 'alaiha untuk membantah akidah yang sesat itu, untuk membantah kelompok-kelompok yang sesat itu, watahdir minha dan memperingatkan umat dari e, penyimpangan-penyimpangan yang ada pada kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Lianna man la ya'rifu syarra yushiku an yaqa'a Karena kalau seorang itu tidak tahu satu kejelekan, dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam kejelekan itu. Ya. Jadi ini salah satu upaya. Ya untuk mengetahui yang hak, ya untuk tetap dalam yang hak, kita harus tahu yang jelek itu. Sehingga kita bisa menjaga diri dari yang jelek itu. Ini. Untuk mengetahui mana bid'ah, mana sunnah, kita harus mengetahui sunnah dulu. Kita ketahui sunnah, kemudian kita lihat sesuatu bahwa ternyata hal itu bertentangan dengan dengan sunnah dan ajaran Nabi Sallam berarti hal itu jelek. Berarti hal itu menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama rujuk ila kitabillah. Kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW untuk mengambil akidah dari kedua sumber ini. Tentunya sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Ini harus diikutkan. Yang kedua, al-inayatu bitadrisil aqidah sahihah. Kita pusatkan perhatian untuk mengajarkan akidah yang benar yaitu akidah salafus salih. Akidahnya para salafus salih. Rizwanullah alaihim ajma'in. Fi mukhtalifil marahil dirasiyah. Pada setiap jenjang pendidikan. Ya, kalau mungkin di sini di apa belum terwujud, maka dengan pengajian-pengajian seperti ini, mengkaji kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, ya, di dalam mengajarkan akidah mereka, ibadah mereka dan akhlak moral mereka, kita ajarkan. Ini وإعطائها الخصص الكافية من المنهج والاهتمام البالغ dengan memberikan porsi-porsi jam ya jam-jam pelajaran yang mengajarkan akidah yang benar ini dan porsi yang cukup untuk mengajarkan agama dan akidah ini kepada umat wal ihtimam al baligh fi tadqiq al imtihanat fi hadhihi maddah dan harus kita memperhatikan betul tentang uh, masalah ujian dalam masalah akidah ini dan ini betul-betul penting. Sehingga saya juga usulkan dalam daurah-daurah itu, ya ini kesempatan hendaknya itu panitia me, apa, membuat di akhir daurah itu membuat intihan ujian dari materi-materi yang sudah disampaikan. Ini nanti akan banyak manfaatnya. Pertama yang yang yang mengikuti dia akan memperhatikan betul yang kedua, ini sekedar alat saja ya, bukan sekedar ini bukan tuju, bukan bukan bukan yang masalah pokok, cuma ini sarana untuk e, menjadikan para peserta doa itu betul-betul memperhatikan materi yang yang disampaikan oleh para e, pemberi ceramah itu, pemberi pengajian, pengajian itu. Jadi di akhir daripada apa materi di akhir daripada doa itu diadakan ujian. Otomatis mereka memperhatikan dan mencatat dengan soal yang sederhana dan bisa difahami. Ini. Kemudian juga salah satu cara yaitu nanti kalau misalnya dalam ujian itu siapa yang yang nomor satu yaitu kita berikan dia itu kenang-kenangan sebagai tanda. Ini sebagai untuk tasji. Ya ini bukan poin, ini bukan ini sarana saja, bukan tujuan. Ya untuk mengajak ini salah satu wasilah untuk orang-orang itu anak-anak itu apa para peserta memperhatikan ini. Dan yang membuat soal itu yang memberi yang memberi pengajian. Jadi sudah diumumkan di koli, Ustaz, pelajaran yang akan Ustaz sampaikan tolong bikinkan soal. Ya, kemudian nanti kita akan adakan ujian untuk mengetes apa yang telah disampaikan. Ini. Ya, kemudian yang ketiga, antuqarrar dirasatul kutubis salafiyah sofiyah. Hendaknya kita ini menentukan beberapa kitab salaf, atau akidah, ya, dari para salafus soleh yang mana masih murni akidah mereka ini kemudian untuk diajarkan ya diprogramkan misalnya di majelis ini atau di apa yayasan Qalbun Salim menyiapkan beberapa kitab khusus seperti usul talasa atau yang lain dan insya Allah sudah dilakukan hal ini kemudian diajarkan kepada kaum muslimin atau bagi pemuda-pemuda kita generasi yang mau mempelajari ini akidah yang benar ini. Kemudian wahyu taat anil kutub fil pak Kemudian kita juga menjauhi dari kitab kita yang eh, kelompok-kelompok uh, yang munharif, yang sesat, yang munharifah. Jadi menjauh karena kalau anak-anak yang belum mengerti tentang hal ini, ini eh, dikhawatirkan dia akan ter, terjerumus dalam kes, apa penyimpangan. Oleh karena itu, saya katakan tadi, ini fardu kifayah bagi mereka, terutama para mudaris, untuk mempelajari tentang akidah-akidah yang munharif. Sehingga mereka tahu dan bisa menerangkan kepada uh, generasi ini. Kemudian yang keempat, qiyamu du'atin muslihin. Harus diadakan. Ya, du'at muslihin. Para da'i-da'i yang niatnya untuk memperbaiki ya memperbaiki umat ini dan ikhlas lillahi taala yujaddiduna linnas yaqidat as-salaf yang mana para duat yang mukhlis yang mereka ini akan memperbaiki umat ini betul-betul mereka dalam keadaan ya ikhlas untuk memperbaiki umat dan mengajak umat kepada akidah yang yang benar yaitu akidah salafus saleh. Wayarudduna dolalatil munharifin. Dan mereka pun membantah akidah-akidah orang-orang yang munharif. Wahada wa ma sanatahaddatsu insyaallah. Dan inilah yang yang Syekh mengatakan dalam kitab ini bahwa beliau akan mempelajari tentang hal ini. Itu mengajarkan dan memperbaiki akidah salafus akidah umat ini dengan mengajarkan akidah salaf soleh. Ini diantara cara ilaj. Ya, ilaj untuk memperbaiki atau untuk me, me, menghilangkan penyimpangan-penyimpangan dalam dalam akidah. Ini sebagai mukaddimah karena hal ini penting saya sampaikan ya. Sebab-sebab ini haram dalam akidah harus tahu. Ya, jadi kita tidak ini tidak apa namanya? Jadi kita bisa tahu medan. Bisa kita tahu tentang sebab-sebab penyimpangan akidah lalu kita pun memperbaiki dengan melihat apa sebabnya. Kalau Anda di satu tempat yang dia itu banyak kuburiyun, Anda yang memperbaiki akidah mereka, terutama dalam masalah itu. Dilihat masyarakatnya seperti apa, apa penyimpangan yang ada di, di masyarakatnya. Kalau di masyarakat kita itu banyak masyarakat yang, ya apa, yang percaya pada kleni-kleni atau dukun atau apa ya, itu kita fokuskan pembicaraan kita pada hal-hal yang seperti itu yang mencakup dengan hal itu untuk menghilangkan. Kalau di kuburan, ya seperti kami di Sunan Ampel sana, ya yang materi yang sering kita bawakan tentang bahwa tawasul dengan orang-orang mati itu tidak benar. Dengan syirik. Karena itu masyarakat di situ banyak yang demikian. Maka itu yang kita fokuskan. Jadi lihat mana ini. Kalau di satu masyarakat akidah yang sudah benar, ya artinya mayoritas mereka itu benar dalam akidah. Tapi dilihat dari sisi lain masih banyak maksiat. Maka kita fokuskan dalam masalah kemaksiatan itu. Kalau satu masyarakat maksiatnya kurang, tapi uh, akhlaknya juga uh, kekurangan dalam akhlak, maka kita fokuskan dalam masalah masalah akhlak. Dan tetap akidah ini selalu selalu ter, terbawa. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Masalah akidah ya masalah tauhid dan syirik. Ini mungkin ya banyak di antara ikhwan sekalian yang sudah mendengar masalah masalah ini.